Berapa banyak orang berhenti usaha bakso gara-gara isu bangkai tikus, tapi memakan bangkai saudara sampai sekarang orang tak berhenti. Acara makan bangkai pagi, acara makan bangkai siang, acara makan bangkai malam yang dikemas dengan bahasa Inggris. Makan bangkai. Coba cari di kamus bahasa Inggris Oxford. makanbangkai.com enter Makan bangka itu bahasa Inggrisnya apa? Infotainment. Makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam. Kenapa ratingnya bisa tinggi? Karena umat Islam yang menonton. Yang punya TV siapa? Tetangga sebelah. Yang punya acara siapa? Kawan sebelah. Yang nonton siapa? Bini di rumah. Berhenti. Lalu apa isi pengajian? Silakan. Saya tak suka pengajian Ustaz Somad. Oke, tak masalah. Pengajian Ustaz yang lain. Saya sukanya ustazahnya emak-emak, mama dede. Saya sukanya Ustaz anak muda yang ganteng, Hanan Ataki. Saya sukanya yang macam wayang, Ustaz Cepot. Saya maunya yang begini-begini. Ya maaf. Itu sahabat saya, Ustaz Maulana. Pilih aja yang mana. Yang penting berubah kelakuan, berubah sikap. Janji besok kita mau berubah insyaallah. Amin. Ustaz ini ibu-ibu aja yang diceramahinya. Tadi katanya yang mengepung guest host ibu-ibu. Yang katanya harus berubah ibu-ibu. Kenapa yang selalu diceramahi ibu-ibu? Karena aliran-aliran sesat sekarang kalau mau menularkan kesesatannya melalui ibu-ibu bukan melalui bapak-bapak. Kenapa begitu? Karena kalau khatib Jumat naik ke atas mimbar ceramah tentang bapak-bapak, apa yang dia katakan? Wahai bapak-bapak, takutlah kepada Allah, usik kepada nafsi bi taqwallah. yang seratus di masjid itu yang bisa membawa cerita itu pulang lengkap ke rumah lima puluh. Dari yang lima puluh itu yang istrinya mau mendengarkan dua puluh. Dari yang dua puluh itu yang istrinya mau mengamalkan sepuluh. Itulah cuma. Tapi kalau Ustaz berceramah ke ibu-ibu seratus orang, yang seratus itu akan memaksa suaminya menjadi dua ratus. Yang seratus itu akan mengajak anaknya dua orang menjadi empat ratus. Dan ada pula menantunya satu menjadi lima ratus. Cucunya tak ketinggalan menjadi enam ratus. Makanya bapak ibu yang mau melancarkan produknya, pasarkanlah ke ibu-ibu. Dalam program apa? Multi level marketing setiap program lewat ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu yang selalu disinggung dalam ceramah, ibu-ibu jangan sakit hati. Sebenarnya Ustadz punya perhatian yang luar biasa terhadap ibu-ibu. Justru yang kita khawatirkan adalah kalau ada Ustadz perhatian kepada bapak-bapak. Kata ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang bapak-bapaknya juga berubah kalau sebelum ini bapak kasar, wajahnya beringas, mulailah tabas sumika fi wajhi akhi sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyumlah. Makanya kalau yang bisa bersodakoh, sodakohkan semen, bangun masjid. Yang bisa bersodakoh, sodakohkan lampu. Kalau kau tak bisa bersodakoh, tabassumika fi wajhi akhika your smile to your friend is sodakoh senyummu kepada saudara teman sahabatmu sodakoh tapi jangan senyum ke bini orang nanti mengamuk lakinya kalau mau senyum ke istri sendiri banyak orang ini ke bini orang dia senyum ke bini dia mukanya macam jeruk purut dipijak gajah oleh sebab itu maka perempuan itu yang paling dia senang adalah kata-kata yang melunakkan hatinya. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki yang dia ingat itu isi katanya. Kalau perempuan dia tak ingat isinya. Tapi yang dia ingat adalah kata-katanya. Perempuan terbuai dengan kata-kata. Maka laki-laki bermain dengan kata-kata Akhirnya banyaklah perempuan-perempuan yang terbuai dengan kata-kata indah lelaki. Maka Nabi selalu menggunakan kata yang lembut kepada perempuan. Dia tak pernah panggil Aisyah dengan nama Aisyah. Tak. Tapi dia panggil Ya Humaira. Ahmar merah. Humaira wahai yang kulitmu putih kalau kena cahaya mati matahari kemerahan Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Istri mana yang tak senang dipanggil, wahai kau yang putih kemerahan. Walaupun dia hitam. Ustaz, ya. Nabi itu katanya manggil istrinya ya Humaira. Betul. Boleh ku panggil biniku ya Humaira? Boleh. Berarti saya bohong Pak Ustaz. Enggak apa-apa idhalus surur fi qulubil mu'minin menyenangkan hati orang beriman kapan mulai balik dari sini langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Humaira Apa artinya itu bang? Wahai engkau yang putih kemerahan Luar biasa abang malam ini ya Aku sudah hijrah adinda Begitu ninda. enggak Terlalu jujur Bini hitam dipanggilnya, ya Hajar Aswad. <laughs> Ngamuklah dia. Tersinggung dia. Maka kata-kata itu terngiang di telinganya. Wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Tapi yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pulang dalam keadaan lelap tidur Aisyah. Assalamualaikum tak dibukakan pintu. Assalamualaikum tak dibukakan pintu. Assalamualaikum tak dibukakan pintu. Nabi tidur di depan. Besok pagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha buka pintu dia tengok astagfirullahalazim. Maafkan aku wahai Rasulullah. Kata Nabi no problem. Tak masalah. Sedikit pun Nabi tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi kita lihat laki-laki hari ini. Wow. Memang dia tak marah, tapi engsel pintu tu hilang. Ini luar biasa. Hijrah, mari kita hijrah.